Seperti hanya Nabi Ibrahim alaihissalam dalam rangka mempertahankan akidahnya, beliau rela dibakar hidup-hidup. Hanya bedanya mungkin kalau Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup dengan pertolongan Allah selamat, kita belum tentu kalau dibakar hidup-hidup itu hangus gosong. al-nusipta atau badan kamu dibelah jadi dua. Digergaji dari kepala sampai ke pantat. Sebuah nasihat yang singkat tapi cukup tegas dan keras. Bahwa kita diperintahkan oleh Allah untuk mempertahankan akidah tauhid, akidah Islamiyah, Akidah mengesahkan Allah walaupun kita harus menghadapi resiko kematian dengan cara mengenaskan. Yakni dibakar hidup-hidup atau badan dibelah jadi dua. Sekarang banyak saudara-saudara kita yang hanya karena iming-iming materi yang jumlahnya tidak seberapa, kemudian akidahnya digadaikan, murtad keluar dari Islam berpindah agama. Di surat Al-A'raf ayat 172 Allah menjelaskan bahwa setiap bayi yang mau lahir ke dunia oleh Allah itu sudah dimintai kesaksian. Allah bertanya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alastu birabbikum?" Bukankah aku ini adalah Tuhan kamu? Kolu, bayi-bayi yang mau lahir, manusia-manusia yang akan dilahirkan ke dunia ini menjawab, Bala syahidna. Bala itu sama dengan na'am atau aywah. Hanya kalau aywah dan na'am dalam bahasa Arab itu, dalam bahasa Inggris mungkin sama dengan yes. Kalau bala itu sama dengan of course atau certainly atau surely. Tentu saja. Syahidna kami menjadi saksi. Kami bersaksi bahwa Engkau ya Allah adalah Tuhan kami. Untuk apa? Allah meminta kesaksian kepada setiap bayi yang mau lahir ke dunia antakulu yaumal kiamati inna kunna an hadza ghafilin supaya nanti di hari kiamat tidak ada orang yang berargumen mengajukan alasan ketika ditanya kenapa kamu menyembah Yesus, menyembah dewa, menyembah yang, menyembah macam-macam. Wah, ya Allah kami tidak tahu tidak ada alasan seperti itu. Kenapa? Karena sejak mau lahir oleh Allah sudah dimintai kesaksian. Bahwa Tuhan manusia itu hanyalah Allah. Ayat ini diperjelas oleh sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Al Hakim. Hadis ini sudah sangat masyhur Para jamaah tentu sudah sering mendengar, sering membaca. Nabi bersabda, "Kullu mauludin yuladu min walidi kafirin au muslimin illa yuladu alal fitroh alal islami kullihim." Yang artinya, setiap bayi yang dilahirkan ke dunia, apakah orang tuanya itu Kapir, apalagi muslim anaknya ketika terlahir kata Nabi terlahir alal fitroh. alal fitroh itu ada dua pengertian pengertian pertama alal fitroh berarti bersih dari dosa ini sebuah ajaran yang berbeda sekali secara diametral dengan ajaran Kristen. Kalau ajaran Kristen menyatakan bahwa setiap bayi ketika lahir ke dunia sudah mendapatkan dosa, namanya dosa waris. Sementara dalam Islam Nabi menyatakan alal fitroh, bayi terlahir dalam keadaan bersih, belum berdosa. Kemudian alal fitroh, pengertian kedua dalam hadis ini dijelaskan langsung oleh Nabi alal islami kullihim. Setiap bayi yang terlahir itu sudah ada pada agama Islam ini semuanya. Artinya, walaupun bapaknya non-muslim, Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, komunis, anaknya ketika lahir terlahir sebagai muslim, terlahir dalam akidah tauhid, mengesakan Allah. Kenapa? Sesuai dengan ayat 172 Al-A'raf tadi yang saya bacakan. Bahwa setiap bayi yang hendak dilahirkan ke dunia sudah dimintai kesaksian oleh Allah. Bukankah aku ini Tuhan kami, Tuhan kamu? Bayi-bayi itu akan menjawab, benar, tentu saja kami menyaksikan menjadi saksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Hanya yang jadi persoalan, apakah bayi itu, manusia itu akan tetap istiqomah, konsisten dalam ajaran Islam, atau kemudian berbalik arah, berbelok, menjadi Yahudi, menjadi Nasrani, menjadi Hindu, Buddha, menjadi komunis, dan sebagainya. Nabi menegaskan, fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi, au yumajisanihi. Di sini peran abawa bukan orang ibu bapak dalam pengertian orang tua ibu bapak saja, tapi abawa dalam pengertian luas bisa saja paman dan bibinya, uak-uaknya, bisa kakek dan neneknya, bisa juga orang tua asuhnya yang akan memberikan warna apakah tetap anak itu istiqomah dalam Islam atau diberi warna agama lain. Saya pernah kedatangan empat orang pemuda mereka mengaku berasal dari Cilengsi, Bogor. Mereka mengajukan pertanyaan kepada saya, Ustadz, apakah Ustadz sudah Islam belum? Saya kaget juga ditanya begitu. Kemudian saya jawab, pertanyaan Anda ini di samping aneh juga salah, saya bilang. Apa salahnya? Anda ini memanggil saya Ustad tapi bertanya sudah Islam belum? Emang ada Ustad kafir gitu? Tapi saya bilang nggak apa-apa, saya akan menjawab pertanyaan Anda, tapi sebelum saya menjawab saya akan bertanya dulu. Anda sudah Islam belum? Kami sudah. Sudah Islam. Nah kalau Anda berempat sudah Islam, saya insya Allah sedang Islam. Apa bedanya? Kalau sudah makan, masih makan, enggak. Ya enggak. Nah Anda ini sudah Islam, berarti sudah kapir ini. Sudah keluar lagi dari Islam. Tapi kalau saya insya Allah sampai mati sedang. Ya katanya maksudnya sama. Sama bagaimana? Sudah dengan sedang itu beda. Saya katakan apakah Anda belajar tidak gramatika bahasa? Dalam bahasa Arab ada fi'il mudore, ada fi'il madi. Dalam bahasa Inggris ada present continuous, ada past tense. Beda sedang dengan sudah itu. Pak Ustadz kapan masuk Islamnya? Ngeyel nih orang. Saya jawab, jangan ditanya kapan masuk. Sebab tadinya juga saya sudah ada di dalam. Lah bagaimana katanya? Ya orang kalau ditanya kapan masuk, asalnya dari luar. Lalu masuk, ditanya kapan masuk. Orang dari tadi ada di dalam, kok ditanya kapan masuk? Kan katanya rukun Islam yang pertama syahadat, iya. Bukankah Abu Bakar, Umar, Uthman dan sebagainya membaca syahadat di hadapan Rasulullah? Benar. Pak Ustadz baca syahadat masuk Islam kapan? Di depan siapa? Saya balik nanya. Ibnu Umar, Ibnu Abbas, apakah baca syahadat di depan Nabi? Wah kami katanya tidak tahu. Saya bilang saya juga sama tidak tahu. Tapi saya punya keyakinan Ibnu Umar, Ibnu Abbas tidak baca syahadat di depan Nabi. Kenapa? Nih Al-Quran. Surat Al-Arab ayat 172 menyatakan bahwa setiap bayi yang hendak lahir ke dunia dilahirkan dalam agama Islam. Setiap bayi yang mau lahir ke dunia oleh Allah sudah dimintai kesaksian. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Al-Hakim tadi, apakah bapaknya itu kafir, non muslim apalagi muslim, anaknya ketika lahir terlahir sebagai muslim. Nah, saya saya katakan sejak lahir sampai sekarang oleh orang tua, oleh keluarga tidak pernah diberi warna agama lain kecuali agama Islam. Makanya tidak ada istilah kapan masuk Islam karena sejak awal sudah ada di dalam. Jadi jangan ditanya kapan masuk. Kenapa katanya kalau Abu Bakar, Umar, Utsman baca syahadat? Kalau Abu Bakar, Umar menurut jalan fikiran ayat dan hadis ini terlahir sebagai muslim, tapi karena keluarganya kafir, keluarganya musyrik, menyembah berhala, begitu datang Nabi Muhammad, balik lagi masuk ke dalam Islam, baru membaca dua kalimat syahadat. Kalau Anda mengaku sudah masuk Islam, Anda sudah baca syahadat. Sudah katanya. Di depan siapa? Kan Nabi Muhammadnya sudah tidak ada. Kalau mau ngikuti Abu Bakar, Umar misalnya, sahadat di depan Nabi. Ya di depan imam. Katanya. Anda punya imam? Punya. Muslim. Ya muslim, masa? Imam bukan muslim, sudah sahadat. Sudah di depan siapa? Tidak menjawab. Saya katakan kenapa orang lain diharuskan syahadat di depan dirinya, sementara dia sendiri tidak jelas syahadatnya di depan siapa. Sekarang ini ada kelompok-kelompok di tengah-tengah kita yang datang door to door dari rumah ke rumah, mendesak kita dengan pertanyaan-pertanyaan, memberondong dengan pertanyaan seperti itu tadi. Bapak, Ibu sudah mus Islam belum? Kan rukun Islam pertama syahadat. Kan Abu Bakar, Umar, Baca syahadat di depan Rasulullah. Bapak, ibu baca syahadat masuk Islam di depan siapa? Kapan? Ya saya setiap sholat juga baca syahadat. Itu syahadat sholat katanya. Waktu nikah saya baca syahadat. Itu syahadat KUA. Ini syahadat masuk Islam kapan? Orang yang ber, berpikir pendek. Oh iya ya. Lalu mengikuti baca syahadat di depan imam mereka. Dan setelah itu biasanya takfirul akhar mengkafirkan orang lain dengan alasan belum membaca dua kalimat syahadat masuk Islam di depan imam seperti yang digambarkan tadi. Padahal menurut jalan pikiran ayat dan hadis tadi sebenarnya kalau kita sejak lahir tidak pernah diberi warna agama lain oleh orang tua kecuali warna agama Islam, tidak ada proses pengucapan dua kalimat syahadat. Dan dari ayat dan hadis ini menunjukkan bahwa akidah inilah yang tidak boleh lepas. Seperti yang diamanatkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat Ismail bin Umayyah. Karena kita membaca, menyaksikan bagaimana begitu intensif dan masifnya agama-agama lain berupaya menarik umat Islam untuk berpindah agama supaya murtad dengan seribu satu macam cara. Bahkan terakhir, akhir-akhir ini banyak buku-buku padahal diterbitkan oleh lembaga-lembaga Kristen tapi judul-judulnya menggunakan istilah-istilah Islam. Ada buku berjudul Sirotol Mustaqim. Ada buku berjudul Syahadat. Seputar ibadah haji. Ketika dibuka bukan manasik haji. Tapi mengkritik habis tentang ibadah haji. Ada buku berjudul Jihad Kristen. Ada buku berjudul Dakwah Ukhuwah. Malah sekarang sudah ada kaligrafi Kristen berjudul Aba'ana. Dibuat dengan cukup indah, dijual bebas, malah tidak mustahil. Banyak orang Islam juga membeli dan memasangnya di rumah. Karena melihat keindahan kaligrafinya, padahal itu kaligrafi Kristen. Belum lagi yang akan minimal mengotori akidah kita. Kalau tadi yang akan memurtadkan itu berarti memalingkan kita dari akidah tauhid, akidah mengesahkan Allah. Ada juga hal-hal yang akan mengotori akidah kita. Terutama yang kita khawatirkan sekarang adalah tayangan-tayangan di televisi yang masuk ke rumah kita tanpa permisi melalui layar TV. Ditonton oleh keluarga yang sebahagiannya belum siap menerima tayangan-tayangan itu dengan seleksi dari sebuah ilmu tentang ilmu tauhid. Sekarang banyak tayangan-tayangan dengan judul-judul yang bagus-bagus, Islami, ada insyaf, ada takdir ilahi, ada taubat, ada astagfirullah dan sebagainya. Malah ada tren sebelum tayangan atau sebelum film ditayangkan ada ceramah dulu dari ustadz untuk meyakinkan penonton seolah-olah film yang akan ditayangkan ini dijamin 100% halal. Mungkin saja nawaitunya bagus untuk mengimbangi tayangan-tayangan yang jelas-jelas berbau mistik, berbau syirik. Seperti film di sini ada setan, si manis jembatan Ancol, atau arwah gentayangan. Nah, sekarang diberi judul-judul baru. Tapi sayang, rupanya para sutradara, para produsen film juga tidak memenuh mem, apa, memahami dengan betul atau memperhatikan betul nilai-nilai yang berbau syirik di dalam film-film baru itu. Masa ada orang keluar dari kuburan, oh gitu. Keluar pakai rantai, kecerek-kecerek jalan-jalan. Dalam pikiran saya malaikat munkar nakir belanja rantainya dari toko besi mana itu. Karena kalau supaya murah harus langanan itu. Ada orang mati dilangkahi kucing hidup lagi. Padahal saya baca itu di dalam buku perbandingan agama itu berasal dari agama hiang dari Cina. Sekarang ditayangkan ke, di televisi, disuguhkan dalam bentuk film. Orang yang tidak bisa menyeleksi bisa menganggap itu tayangan benar. Malah setiap malam Jum'at ada orang-orang berjubah putih kerjanya memburu jin, memburu hantu. Apa tidak ada kerjaan lain gitu? Padahal saya pikir pemerintah juga bisa memanfaatkan kalau memang mereka itu mampu menangkap jin, kenapa tidak diberi tugas saja yang lebih mulia yaitu menangkap koruptor? Saya pikir itu akan lebih bermanfaat. Masa jin saja yang tidak kelihatan bisa ditangkap? Koruptor yang jelas-jelas kelihatan tidak bisa ditangkap. Jinnya dimasukkan ke dalam botol. Setelah itu diapakan? Tidak pernah jelas. Kalau bisa memanfaatkan jin, kenapa tidak dikirim ke Irak untuk membantu warga Irak di sana? Warga Palestina begitu melawan Ariel Sharon. Kan di Quran surat al araf Allah menjelaskan bahwa jin bisa melihat kamu dari tempatnya, tapi kamu tidak bisa melihat jin. Namanya juga jin. Jin itu seakar kata dengan kata jannatun, junnatun, janinun, majnunun, jinnun. Kebun yang dipagar dalam bahasa Arab itu disebutnya jannah. Perisai yang dibawa oleh polisi anti huru hara, tameng itu disebutnya junnah, penghalang. Bayi yang masih terhalang oleh kulit perut disebutnya janin. Orang yang otaknya terhalang oleh penyakit, majnun. Makhluk yang tidak kita kenal, jin. Jadi kalau ada tamu kita tidak kenal, itu adalah Iya. Apa kabar jin? Insya Allah marah. Ini ada jin masuk kamera. Ini namanya jin genit. Dulu saya pernah lihat di Kediri ada muktamar sebuah ormas Islam. Di sebuah billboard tertulis kalimat muktamar ini dijaga oleh jin dari Baghdad. Wah, hebat ini panitia bisa mengundang pasukan jin dari Irak. Tapi itu juga sebagai pertanda bahwa di Indonesia sudah terjadi krisis kepercayaan di mana jin di dalam negeri sudah tidak dipercaya. Sehingga harus mengundang jin anak buah Saddam Hussein dari Irak. Pertanyaan berikutnya, kenapa memburu hantu itu selalu malam Jumat? Kenapa tidak dilakukan malam Minggu? <laughs> Apakah jin itu hanya keluar malam Jumat? Itu juga perlu dipertanyakan. Bukankah hari Jumat itu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah hari raya mingguan umat Islam. Jadi kalau hari Jumat hari raya kita, mestinya hari Jumat itu diagungkan. Ini malah dikotori dengan hal-hal yang berbau mistik. Apalagi sudah pakai ML-ML Kliwon, sudah kuntilanak yang keluar. Ini yang saya khawatirkan bisa mengotori nilai-nilai akidah, akidah tauhid. Belum lagi sekarang yang sering dikemukakan dengan munculnya kaum Islam liberal yang mengusung teologi pluralisme agama. Yang menganggap bahwa semua agama benar. Malah terakhir saya baca di koran Jawa Pos, seorang tokoh jil mengatakan bagi saya, all scripture are miracles. Semua kitab suci adalah mukjizat. Jadi menurut mereka Al-Quran itu sejajar dengan Toretnya Yahudi, Injilnya Kristen, eh, Weda dan Bhagavad Gitanya, Hindu Tripitakanya, Buddha Susinya, Konghucu Tao Te Chingnya, Taoisme, Darmo Gandul dan Gatolocoknya. Aliran kebatinan. Masa iya Quran sejajar dengan Gatolocok? Terus ada tokoh cendekiawan kita di Jakarta dalam sebuah bukunya juga mengatakan bahwa Tuhan manusia itu pada hakikatnya sama, satu. Itu-itu juga katanya Tuhan umat Islam, Tuhan Kristen, Tuhan Hindu, Buddha. Itu hanya beda manggil saja. Orang Islam menyebutnya Allah, orang Kristen memanggilnya Allah, orang ini menyebutnya dewa, yang ini menyebutnya hiang. Tuhannya satu yang dipanggil. Katanya ibarat bapak dipanggil oleh anak-anaknya. Yang anak ini memanggil abah, yang ini babe, yang ini bapak, yang ini papi, yang ini pipah. Sama katanya Tuhan, bapak bapaknya itu satu, satu saja. Ini pluralisme agama itu arahnya ke sana. Sehingga katanya bagus kalau diadakan doa bersama. Kumpul ada kiai, ada pastor, ada pendeta, ada biksu. Walaupun dengan bahasa yang berbeda, panggilan yang tidak sama, pada hakikatnya katanya Tuhan yang dipanggilnya hanyalah satu. Makanya mereka sekarang mengajak semua penganut agama agar dunia ini damai katanya untuk melakukan passing over, wisata agama. Wisata agama itu waktu umat Islam Jumatan, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu ikut Jumatan. Waktu Kristen misa hari Ahad di gereja, Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu ikut ke gereja. Supaya katanya orang Islam tuh tahu gereja itu isinya apa. Bagaimana cara ibadah di gereja, bagaimana nikmatnya ibadah di gereja, sehingga tidak ada semangat ingin membakar gereja. Nanti waktu umat Islam Jumatan, orang Kristen masuk ke masjid supaya umat Kristen juga tahu isi masjid itu apa, bagaimana cara ibadah orang Islam itu. Kemudian tidak ada semangat ingin merusak masjid. Dan orang Kristen bisa merasakan bagaimana enaknya tidur waktu Jumatan. Nah, itu yang pokok ya. Kenapa saya katakan ini berbahaya? Coba bayangkan para jemaah. Kalau semua agama dipandang sama. Katakanlah Islam dengan Kristen dianggap sama. Berarti kita sebagai muslim tidak akan ada lagi kebanggaan sebagai seorang muslim. Kalau dianggap, kalau diyakini agama itu sama. Nah nanti orang akan memilih agama itu kira-kira mana yang menguntungkan secara duniawi. Ketika seorang ustadz, kiai datang dakwah membagikan proposal, minta sumbangan kepada para jamaah, sementara pendeta datang dakwah membagikan sumbangan. Kira-kira menurut logika yang normal pilih yang mana? Orang akan memilih penceramah yang datang membagikan sumbangan. Berarti pluralisme agama yang sekarang banyak diusung oleh kaum Islam liberal ini ikut memperlancar proses pemurtadan kaum muslimin. Padahal Nabi tadi sudah berpesan, wa in hurrikta au nusibta, walaupun kamu harus dibakar hidup-hidup atau dibelah dua, jangan sampai akidah tauhid ini digadaikan, dikorbankan, hilang lenyap dari diri kita. Terakhir kita juga e, menyaksikan di media rame-rame soal aliran Ahmadiyah Kodian. Ketika sekelompok masyarakat menyerang pusat kegiatan Ahmadiyah di Parung Bogor beberapa waktu yang lalu. Kemudian kemarin Munas Musyawarah Nasional MUI juga menguatkan kembali patwa soal Ahmadiyah yang juga mengundang reaksi dari beberapa tokoh di Indonesia Sebenarnya soal Ahmadiyah Kodian itu bukan hanya MUI. Yang lucu lagi, sekelompok orang itu menuntut MUI agar dibubarkan, bukan Ahmadiyah. Padahal sebenarnya itu sudah diputuskan juga oleh OKI, Organisasi Konferensi Islam, pada tahun 70. Sebenarnya apa yang dinilai merupakan penyimpangan dalam akidah? Karena ini persoalannya persoalan akidah. Katakanlah kalau perbedaan antara ormas Islam, Persis, Muhammadiyah, NU, Al-Wasliyah, PUI, itu umumnya lebih persoalan-persoalan fikih atau yang sering disebut dengan istilah furu'uddin, cabang agama. Tapi kalau perbedaan sudah menyangkut masalah akidah, itu disebutnya perbedaan menyangkut usuluddin, pokok atau dasar agama. Perbedaan yang paling mencolok tentu saja karena Ahmadiyah Kodian ini meyakini adanya nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengaku sebagai nabi dan diyakini oleh pengikutnya sebagai nabi adalah orang bernama Mirza Ghulam Ahmad. Mirza itu gelar bangsawan dari keturunan Mogul. Mirza ini dilahirkan di kota Kodian di wilayah Gurdaspur di India tanggal 15 Februari tahun 1835 dan wafat tanggal 26 Mei tahun 1908. Dia mengaku memang pengakuannya, penjelasan putra-putranya juga kontradiktif. Di satu pihak, di satu ayat, di satu keterangan mengaku keturunan mogul sehingga bergelar Mir Mirza. Kalau di kita Raden atau Agan, Juragan, Kemudian tapi di lain kali mengaku dia itu sebagai keturunan dari Persia, dari Iran. Tapi di lain kesempatan dia juga mengaku keturunan Siti Fatimah, berarti satu keturunan lah nyambung kepada Nabi, mengaku sebagai turunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tahun 1889 ia mengaku menjadi nabi, menerima wahyu dan tahun 1891 dia mengaku mengklaim dirinya sebagai Nabi Isa yang dijanjikan akan turun lagi ke dunia. Jadi dia mengaku sebagai Nabi setelah Muhammad. Dia juga mengaku saya ini adalah Nabi Isa yang diturunkan lagi ke dunia. Tapi untuk merangkul penganut Hindu dia juga mengaku sebagai Batara Kresna. Nah aneh ini. Ya, kalau Batara Kresna kan itu biasanya ada dalam cerita Asep Sunandar Sunaria. Kemudian padahal dalam ajaran Islam dinyatakan tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Keyakinan kita begitu. Seperti ditegaskan oleh Allah di surat Al-Ahzab ayat 40. Audzubillahiminasyaitonirrajim. Maka Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum. Muhammad itu bukanlah bapak dari salah seorang lelaki di antara kamu, walakin Rasulullah, melainkan Muhammad itu adalah Rasul Allah wa khataman nabiyyin dan penutup para nabi. Nah, oleh orang Ahmadiyah, kata khotam di sini bukan diartikan penutup, tapi Nabi Muhammad itu adalah cincin para nabi. Jadi untuk untuk mengaburkan ayat ini dan untuk supaya dirinya diakui sebagai nabi setelah Nabi Muhammad, maka kata khotaman nabiin penutup nabi ini dialihkan e, uh, pengertiannya. Kata khotam itu memang penutup. Khotim itu cincin, memang dekat. Jadi logika orang Ahmadiyah itu, para nabi itu ibarat jari. Nah, Nabi Muhammad itu cincin para nabi. Artinya penghias para nabi. Karena fungsi cincin ini adalah penghias jari. Jadi diartikan Muhammad itu sebagai nabi terbesar, nabi termulia. Dari sekian banyak nabi. Kalau jalan pikirannya seperti itu, pertanyaannya muliaan mana cincin dengan jari? Kalau saya menilai semahal-mahalnya cincin masih ada jualan di toko. Kalau jari ada jualan tidak di toko. Tidak ada. Pasti lebih mahal jari. Kalau para nabi dianggap sebagai jari, Muhammad sebagai cincin, pikiran kita mana yang lebih mulia, cincin apa jari? Jadi itu hanya untuk mengaburkan saja. Kemudian Nabi Muhammad sendiri sudah mengatakan, Inna risalah tawan nubuwata qadin qata'at. Sesungguhnya kerasulan dan kenabian itu sudah diakhiri, sudah dipungkas. Pala rasulah ba'di wala nabiyya, tidak ada lagi rasul dan nabi sesudah aku. Tapi Mirza mengaku dia sebagai nabi. Yang kedua, Mirza Gulam Ahmad ini menafsirkan surat as ayat 6 di mana Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa aku diutus oleh Allah ya untuk memberi kabar bahwa mubasyiran bi rasulin ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmad. Kata Nabi Isa, aku diutus antara lain untuk memberi kabar kepada kalian bahwa akan ada lagi nabi sesudah aku bernama Ahmad. Nah, itu di buku Ahmadiyah bernama Suara Ansorullah nomor 3 dan 4 terbitan Juni tahun 1955 halaman 18 itu diklaim bahwa Ahmad di sana itu bukan Muhammad. Nabi yang dijanjikan dalam Quran itu tetapi Mirza Gulam Ahmad. Padahal karena katanya yang di Arab itu turunan Abdullah dan Aminah itu bukan Ahmad tapi Muhammad. Sementara kata Quran yang disebut-sebut oleh Nabi Isa itu bernama Ahmad. Jadi jelas untuk saya katanya bukan untuk Muhammad. Padahal di dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, li hom satu asma, aku ini punya lima nama, punya lima sebutan. Anak Muhammadun, saya ini bernama Muhammad. Wa Ahmadu, dan aku ini juga bernama Ahmad. Dua. Yang ketiga, wa ana Almahi, aku adalah Almahi. Alladhi yamhullah bi al kufro, Al-Mahi itu penghapus yang dengan kedatanganku nilai-nilai kekupuran aku hapus. Wa ana al-hashir yang keempat sebutan nama Nabi Muhammad itu digelar al-hashir yang artinya pengumpul. Alladhi yakshurun nas ala kodami yang orang-orang berkumpul di bawah pengaruhku. Dan yang kelima, anak al-akib penutup alladzi laisa ba'dahu nabiyyun yang tidak ada lagi nabi sesudah aku. Jadi Nabi Muhammad itu punya lima nama, punya lima sebutan. Muhammad, Ahmad, Al-Mahi, Al-Hashir, al aqib Jadi kalau klaim Mirza Gulam Ahmad itu eh, bahwa Ahmad di sana untuk dirinya juga kita tidak bisa menerimanya karena Nabi Muhammad dulu sudah menjelaskan sendiri bahwa yang dimaksud Ahmad di sana adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mirza Gulam Ahmad juga mengaku menerima wahyu. Oleh sebab itu penyimpangan kedua yang dinilai penyimpangan dalam Ahmadiyah itu di samping mengaku ada lagi Nabi setelah Nabi Muhammad juga memiliki kitab suci sendiri namanya kitab Tadkiroh saya baca di dalam kitab Tadkiroh itu, karena memang buku itu dijual apa beredar terbatas di kalangan mereka saja. Di halaman 519 itu ada kalimat ayat bunyinya begini, Inna angzalnahu fi lailatil qad. Angzalnahu lil masihil mau'ud. Sesungguhnya kitab Tadkiroh ini diturunkan pada Lailatul Qadar diturunkan kepada Nabi Isa Al-Masih yang dijanjikan turun lagi ke dunia. Jadi dia mengklaim bahwa dirinya sebagai Nabi Isa. Terus di halaman 637 kalimatnya hampir sama inna anzalnahu qoriban minal qodian. Kitab Tadkirah ini diturunkan oleh Allah di sebuah tempat dekat kota Kodian. Sekarang masuk wilayah Pakistan. Yang aneh, Mirza Gulam Ahmad itu kelahiran India. Tapi kitab sucinya, Tadkiroh itu yang konon diterima di dekat kota Kodian menggunakan bahasa Arab. Padahal kalau diukur oleh Al-Quran surat Ibrahim ayat 4, Wama arzana min rasulin illa bilisani kaumihi. Kami tidak pernah kata Allah, mengutus seorang nabi pun kecuali bahasa wahyu yang dipakainya adalah bahasa masyarakat yang didatanginya. Kenapa Quran bahasa Arab? Karena Nabi Muhammad diturunkan di tengah bangsa Arab. Kalaulah Nabi Muhammad dulu lahir di Gasibu, Quran bahasa apa? Bahasa Sunda. Tidak ada kongres di Subang lagi. Ya, Kongres Bahasa Sunda. Jadi, kenapa ini Mirza Gulab Ahmad mengaku menerima wahyu dari Allah padahal dia orang India tapi wahyunya bahasa Arab mestinya bahasa Urdu. Sama dengan Nyonya Lia Aminuddin di Jakarta yang membawa agama baru namanya agama Salamullah. Dia mengaku tahun 79 bertemu dengan malaikat Jibril entah di mana ada kumpulan wahyuna namanya Al-Hiro. Ketika dibuka-buka, bahasa Arab juga. Nah ini keanehan-keanehan. Kalau benar Lia Aminuddin bertemu malaikat Jibril dan menerima wahyu, bukan bahasa Arab menurut surat Ibrahim tadi. Tapi mestinya bahasa Sidul. Atau bahasa Simandra gitu. Bahasa Betawi. Kemudian di samping punya kitab suci sendiri, juga punya kota suci sendiri yaitu kota suci Kodian dan Robwah. Kalau kita punya kota suci Mekah dan Madinah, orang Ahmadiyah itu kota sucinya adalah Kodian dan Robwah di Pakistan. Malah dalam sebuah bukunya yang berjudul Hakikotal Wahyi dinyatakan barang siapa yang ibadah haji ke Mekah tapi tidak berziarah ke kota Kodian dan Robwah tidak sah atau tidak sempurna hajinya. Tapi di Cililin juga pernah di Cililin ada seorang kiai mengatakan barang siapa yang ibadah haji ke Mekah tapi tidak berziarah ke makam Nabi Adam di Cililin maka tidak sempurna ibadah hajinya. Saya tidak tahu kok Nabi Adam kuburannya ada di Cililin gitu. Jangan-jangan itu bandar wajib gitu ya. Itu sepintas saja mengomentari persoalan Ahmadiyah itu kenapa dinilai ada penyimpangan yang cukup serius karena bukan menyangkut masalah fikih tapi sudah menyangkut persoalan usuluddin, persoalan agama. Dan itu tentu saja akan sangat eh, apa membahayakan apabila dikaitkan dengan amanat Rasulullah SAW kepada Ismail bin Umayyah tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kealpaan dan dosa kita membimbing kita tetap dalam hidayahnya sehingga kita tetap berakidah tauhid, berakidah mengesahkan Allah sehingga membawa kita kepada kebahagiaan yang dijanjikan oleh Allah yaitu kebahagiaan lahir batin, kebahagiaan dunia sampai di akhirat nanti. Allahumma rabbana innana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا